an-nazar maka insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pada al-aslul thani yaitu pondasi pokok yang kedua dari salah satu usul. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-aslu tsani. Pondasi pokok yang kedua. Ma'rifatu dinil Islam, yaitu ma'rifah tentang agama atau din al-Islam, agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Wa huwa ai dinul Islam dan agama Islam itu adalah definisi dari agama Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Istislam kepada Allah dengan tauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepadanya dengan ketaatan wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya wa huwa thalathu maratiba wa huwa ay wa dinil islam thalathu maratib dan agama Islam itu ada tiga tingkatan Marotib jamak dari martabah. Begitu pula aladillah tadi jamak dari dalil. Wahwa yaitu agama Islam ada tiga tingkatan al-islamu wal imanu wal ihsan. Yang pertama adalah al-islam, kemudian yang kedua adalah al-iman dan yang ketiga adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan dan setiap tingkatan dari tiga tingkatan Islam ini memiliki rukun-rukun. Taib qala asy-syarih asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu al-aslu tsani qauluhu al-aslu tsani perkataan muallif pondasi yang kedua ai minal usul ats-tsalatsah dari tiga pondasi pokok apa tiga pondasi pokok itu? Yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillati atau yang kedua, ya. Pondasi pokok yang kedua dari tiga pondasi pokok adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifah pengetahuan tentang agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. yakni Ya'ni ya'rifu dinal Islam bil biadillatihi minal kitabi was sunnah yaitu mengenal agama ini mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Adillah jamak dari dalil minal kitabi was sunnah. Mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Begitu juga dari ijma, ya, dari ijma, ya. pembahasan tentang al-adillah asyariyah oleh para ulama, ya, diantaranya disebutkan Begitu juga ijma. Dan ijma mustanaduhu annas. Ijma itu menurut pendapat yang sahih dari kalangan para ulama ijma tidaklah terjadi ya. Naam kecuali pasti ada sandarannya dari nas baik dari Alkitab maupun As-Sunnah. Baik nas itu diketahui maupun tidak diketahui. Di sana juga ada beberapa aladillah asyariyah yang disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah al-qiyas. Al-qiyas as-sahih. Itu juga termasuk al-adillah as-syariyah Dan juga qaulus sahabi. Perkataan para sahabat juga termasuk dalil syar'i malam yukhallaf. Malam yukhalaf selama tidak ada yang menyelisihinya. Itu ya, lima hal yang termasuk al asyariyah yang dibangun di atasnya al-ahkam asyariyah. Yang dibangun di atasnya hukum-hukum syar'i, al-kitab was sunnah wal ijma'. Kalau tiga hal ini muttafaq alaiha, disepakati oleh para ulama tentang bahwasanya tiga hal itu adalah dalil syar'i, al-kitab was sunnah wal ijma'. Adapun dua yang terakhir ya, al-qiyas wa qaulus sahabi fihi khilaf. Qauluhu dinul Islam. Dan perkataan muallif dinul Islam, wa in syi'ta faqul al-Islam. Jika engkau menghendaki maka sebutlah dengan al-Islam, ya. Agama Islam atau Islam, ya, sama saja. Huwa definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu syirki wa ahlihi yaitu al-istislam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wal inqiyadu lahu bit ta'ah dan tunduk kepadanya kepada Allah taala dengan ketaatan menjalankan berbagai ketaatan kepadanya wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya fahuwa mutadamminun li umurin thalathah maka agama Islam itu mencakup tiga hal ini ya agama Islam itu mencakup tiga hal ini dan tidak bisa hilang salah satunya harus lengkap ketiga tiganya sehingga sempurnalah Islam pada diri seorang hamba yaitu dengan menyempurnakan tiga hal ini mentauhidkan Allah menaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya harus terpenuhi tiga tiganya qauluhu perkataan mualif bit tauhid bit tauhid ay bi ayyastaslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyyan Maknanya adalah dengan seorang hamba itu beristislam kepada Robnya kepada Allah Subhanahu wa taala, istislam yang syar'i. wadalika dzalika bi tauhidillahi wa ifradihi bil ibadah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah, bagaimana istislam yang syar'i itu? Ya. Bagaimana bentuk istislam yang syar'i kepada Allah? adalah dengan bitauhidillah wa dzalika bitauhidillah dengan mentauhidkan Allah wa ifradihi bil ibadah dan mengesakan Allah di dalam peribadatan. Karena tauhid itu sendiri asal katanya dari wahada yuwahhidu tauhidan maknanya adalah ay farrada yufarridu tafridan ay yuj'al asyai wahidan menjadikan sesuatu itu satu itu mengesahkan itu makna tauhid secara bahasa. Mengesahkan atau menjadikan perkara itu satu. Mengesahkan, ya. Sehingga tauhidullah adalah mengesahkan Allah dan naam memurnikan ibadah hanya untuknya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wa hadzal islamu huwa alladhi yuhmadu alaihi al-'abdu wa yuthabu alaihi. Dan Islam yang seperti inilah yang dipuji seorang hamba karenanya. Wa yuthabu alaihi. Dan akan diberikan pahala. Diberikan ganjaran. Islam yang seperti inilah. Islam yang berupa tauhid ya, yang dibangun di atas tauhid dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal Ammal istislamul qadari fala thawaba fihi. Adapun istislam qadari. Ini jenis istislam yang kedua. Jadi dari sini kita bisa mengenal ada dua macam istislam. Istislam yang syar'i dan istislam yang qadari. Amal istislamul qadari fala thawaba fihi. Adapun istislam qadari yaitu tunduk kepada hukum Allah yang kauni, hukum Allah yang qadari, fala thawaba fihi. Tidak ada pahala baginya. Ya, li'annahu la hilata lil insan fihi. Karena memang tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar dari hukum Allah yang sifatnya kauni. Yang sifatnya qadari. Tidak ada atau tidak mungkin bagi seorang hamba untuk menghindar darinya. Nah, adapun istislam syar'i adalah tunduk kepada hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i, yaitu tauhid dan ibadah. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Ayat ini menyebutkan tentang istislam yang kauni atau qadari. Walahu dan hanya kepadanya lah aslama man fis samawati wal ardi. Tunduk segala sesuatu yang di langit dan di bumi tau'an wa karha. Baik ya dengan tau'an dengan sukarela, dengan senang diri, wakarhan ataupun merasa terpaksa wa ilaihi yurja'un dan hanya kepadanya lah mereka akan dikembalikan ya. Jadi istislam asy itu hanya ada pada diri seorang mukmin, seorang muslim. Adapun istislam qadari itu terjadi baik pada muslim, mukmin maupun kepada kafir sekalipun. Qauluhu bitta'ah Perkataan muallif bitta'ah ta'ah wa dzalika bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Ketaatan itu dilakukan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala li anna ta'ata ta'atun fil amri bi fi'lihi. Karena yang disebut dengan ketaatan sesungguhnya ketaatan itu adalah taat kalau dalam bentuk perintah ya, maka dengan mengerjakan perintah tersebut wa ta'atun fin nahyi bitarkihi adapun ketaatan jika dihadapkan pada larangan maka dengan meninggalkan larangan tersebut qauluhu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi kemudian perkataan al muallif wal bara'atu minasyirki wa ahlihi berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya al bara'atu minasyirki ay ay yatabarra'a minhu berlepas diri dari kesyirikan maksudnya adalah ay yatabarra minhu ya berlepas diri darinya wa yatakhalla minhu dan meninggalkannya wa hadza yastazlimu Wahada hadha yastalzimu al-bara'ata min ahli Wahada hadha yastalzimu al min ahli dan yang seperti ini berkonsekuensi ya jika kita berlepas diri dari kesyirikan meninggalkan kesyirikan maka konsekuensinya adalah dengan meninggalkan dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan itu ya tidak cukup kita menyatakan diri berlepas diri dari kesyirikan tapi kita masih belum berlepas diri dari pelakunya ya dua hal ini saling ya naam mutalaziman saling memberikan konsekuensi saling mengharuskan barang siapa yang mengaku berlepas diri dari kesyirikan maka dia harus berlepas diri dari para pelakunya qala Allah taala Allah taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ya, menyebutkan tentang kisah Nabiullah Ibrahim ketika beliau berkata kepada kaumnya yang masih musyrik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dan sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah. Teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam walladzina ma'ahu dan juga yang bersama beliau yaitu orang-orang yang beriman kepada beliau dari kaumnya id qalu liqaumihim ketika mereka yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya berkata kepada sebagian kaumnya yang masih musyrik inna bura'a'u minkum sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wa mimma ta'buduna min dunillah dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala kafarna bikum kami kufur kepada kalian wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim dan para pengikutnya menyatakan dengan tegas kepada orang-orang yang menolak tauhid, kepada orang-orang yang lebih memilih kesyirikan daripada tauhid, mereka mengatakan, inna bura'a uminkum. sungguhnya kami berlepas diri dari kalian ya jadi berlepas diri dari kesyirikan juga harus dibarengi dengan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan inna bura'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah kami berlepas diri dari kalian dan dari sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala Nah, kafarna bikum menyatakan dengan tegas kami kufur kepada kalian ya yaitu kufur kepada kesyirikan yang kalian lakukan kami mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan dan telah tampak permusuhan dan kebencian antara kita selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala qawluhu kemudian perkataan muallif salasu maratib ai wa huwa ai wa dinil Islam wa dinul Islam salasu maratib dan agama Islam itu ada tiga tingkatan. Bayyana al-muallifu rahimahullahu taala anna dinal islamiyya thalathu maratib. Dan muallif rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya agama Islam itu ada tiga tingkatan ba'duha fauqa ba'din. Yang satu di atas yang lainnya. Ya, memang tingkatan bertingkat-tingkat, ya. Tingkatan yang pertama, kedua dan ketiga. Wahiyal Islam, yang pertama adalah Islam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah wal iman. Dan yang ketiga adalah al ihsan. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wa ala wasallam في hadis alladhi rawahu Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an hina jaa Jibril. Dan dalil dari hal ini, dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan hadis Jibril. Yang dikenal di kalangan para ulama dengan hadis Jibril karena mengisahkan tentang datangnya Jibril kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jibril menjelma menjadi seorang pria ketika itu yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil Islam. Jibril datang dan bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Insyaallah untuk lebih lengkapnya hadis ini akan kita baca pada pertemuan selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya disebutkan oleh muallif ya dalilnya, lafadznya. Kemudian Rasulullah ketika ditanya tentang Islam, iman dan ihsan, beliau menjawabnya, ya. Beliau menjawabnya dan menjelaskannya. Kemudian di akhir hadis tersebut ya disebutkan wa bayyana lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika wa qala dan di akhir hadis itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada Umar bin Khattab menyebutkan kepada Umar bin Khattab ya tahukah engkau siapa yang datang kemarin maka Umar menjawab Allah wa rasuluhu a'lam kemudian Rasulullah mengatakan menjelaskan kepada Umar hada Jibril yang datang kemarin itu adalah malaikat Jibril atakum yuallimukum dinakum dia datang kepada kalian mendatangi kalian untuk yuallimukum dinakum untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, jadi sisi pendalilan dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah alaihissalam ya menyebutkan atau menjadikan Islam, iman dan ihsan itu termasuk din. Ya. Rasulullah alaihissalam menyebut Islam, iman dan ihsan itu sebagai bagian dari din, agama. Sehingga dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya din, agama itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan.